Masya Allah. Ini ada sebuah soal yang menggelitik. Saya tidak tahu ya Ikhwan, jawaban tidak ya Tapi nampaknya perlu memang sedikit disampaikan dan, ditambah para Ini Ada yang tanya di sini, apakah benar al Luqman Ba'abduh adalah pemimpin dakwah salafiyah di Indonesia? Masya Allah. Soal seperti ini, itu selalu selalu muncul ketika terjadi huru hara dalam dakwah salafiyah. Dulu ketika muncul fitnahnya hajurin, muncul seperti ini. Seperti ini. Kalau masalah hajuri, hajuri, hajuri, hajuri, hajuri, hajuri, hajuri, hajuri. Itu kan yang disikatkan sama mereka yang pernah belajar di tempatnya Syekh bin Hadi. Hmm? Dimunculkan soal seperti ini. Hmm? Ketika muncul fitnah uh, eh, MLM, Hmm? fitnahnya para mutalawinin heboh huru hara oh, masya Allah muncul soal yang sama saya ingat dikarenakan saya menjawab pertanyaan diajukan kepada saya dan saya ingat saya juga sebagiannya di tempat ini saya menjawabnya silakan direply kembali kajian-kajian saya Assalamualaikum selamat di Samarinda ini. Tidak tahu tahunnya berapa itu ya, Dulu-dulu ya, Saya masih ingat kayak gini pertanyaannya. Di sini atau tempat-tempat yang lainnya seperti itu. Jawabannya tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Bahwasanya pimpinan tertinggi dakwah salafiyah referensi dakwah salafiyah ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib, sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah para ulama kita para kibarul ulama Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa 83 wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum alimahul ladzina yastanbitunahu minhum Ayat ini dipakai Dua, Rasul dan ulil amri. Di sini ulil amri adalah para ulama. Rasul mengatakan dalam sabdanya al barakatu ma'a akabirikum. Barakah bersama dengan ulama kibar kalian. Kalau boleh berbicara tentang masalah pemimpin, panglima tertinggi dan yang semisalnya mereka-mereka ini. Nabi kita Muhammad SAW dan para ulama-ulama kibar di masanya masing-masing. Di masanya masing-masing. Barakallahu fikum. Wah, kata. Terus gimana? Hah? Adapun yang disebutkan namanya tadi beliau hafizahullah taala ah, dan juga para uh, eh, ustaz yang lainnya dari kalangan para sarita Ahlussunnah wal Jamaah mereka semua adalah para duat duat salafiyin para muballighin salafiyin para asatidah salafiyin yang masyhurin dengan sunnahnya dengan salafiyahnya dengan dakwahnya selama ini mereka semua adalah para duat-duat ilallah dan posisinya mereka kita dan yang lain-lainnya adalah posisinya para muta'awinin yang ta'awun dalam perkara dakwah alal birri wa taqwa wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan ta'awun ya ikhwan nanti akan disebutkan insyaallah kalau ada waktunya ya ikhwan ha? tentang ahamiyatu ta'awun baina du'at fi da'wati Allah betapa pentingnya konsep ta'awun di antara para dai dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh bin Utsaimin punya risalah khusus dalam masalah itu. Risalah Segini ya kan. Sampai segini ya kan. Atau e, tipis sedikit. Kalau lupa nggak bawa ya Itu judulnya. Atharut ta'awun baina du'at. Efek positif ta'awun di antara para dai. Dan itu syar'i. Bahkan wajib harus ta'awun. Tidak mungkin dakwah sendirian. Tapi ingat alal biri wa taqwa. Sehingga yang ada di sini yang ada di yang dekat sini, yang ada agak jauh sedikit di satu Kalimantan, luar Kalimantan, mereka semua kaliyadil wahid. Seperti satu tangan kalau itu. Satu dakwah, satu tangan dengan ta'awun yang sama alal birri wat taqwa. Tidak boleh sendiri-sendiri. Nabi Allah Musa alaihi wasallam barakallahu fikum. Allah berfirman tentangnya ketika Nabi Allah Musa uh, eh, alaihissalam diutus untuk mendakwai Firaun, Nabi Allah Musa meminta supaya disertakan bersama dengan beliau saudaranya. Nabi Allah Harun. Allah mengatakan dalam firman-Nya, syuddu 'abudaka bi akhik." Kami akan kokohkan, kuatkan lengan kamu dengan saudara kamu ini. dengan ta'awun. Ta'awun. Nabi Allah Musa nggak mau sendirian minta supaya disertakan bersama dengan beliau saudara beliau Harun barakallahu nah jadi itu perkara yang syar'i matlabun syar'i itu merupakan minhajun nabawi Barakallah fikum Nabi kita Muhammad SAW dalam mendakwakan Islam menyertakan para sahabatnya ya iya Pak ya diperintahkan Nabi kita Muhammad untuk mengajak mereka bermusyawarah wasyawirhum fil amr ajak mereka musyawarah wahai Rasulullah SAW. Rasul, orang nabi, seorang rasul dikasih wahyu oleh Allah Azza wa Jal. Tidak perlu dengan yang lain-lainnya. Tapi itu adalah, eh, adalah perkara syariat, perkara bimbingan Islam, mengajarkan kepada umatnya pentingnya bermusyawarah, pentingnya bermusyawarah dalam perkara dakwah, dalam perkara e, menyampaikan Islam kepada para sahabatnya. Wasyawirhum fil amr. Ingat musyawarahnya jelas aral kitab wa sunnah, aral birri wa taqwa. Semuanya dengan al birri wa taqwa barakallahu Wahakata para sahabatul kiram, wahakata para ulamauna. Mereka semuanya galiyadil wahid, seperti satu tangan. Saling bahu membahu, saling tolong menolong, saling, saling bantu membantu dalam dakwah ilallah. Punya keterkaitan yang sangat kuat antara mereka. Dikarenakan satu manhajnya, satu akidahnya, satu uh, mahal dakwahnya, semuanya satu. Min miskiatin wahidah bersumber dari satu lentera Alkitab was dengan Muhammad saw. Sehingga semuanya adalah birri wa taqwa. Alal birri wa taqwa. Tidak mungkin dakwah seorang diri. Itu sebuah kondisi tertentu yang sangat darurat, tidak ada lagi yang berdakwah kecuali Anda. Berdakwah semampu Anda. Alal hak, alal hak. Tapi ketika semua eh, ketika banyak para duat, banyak para asatidah, banyak para mubalighin, banyak para ulama dan para masyayikh, ada keterkaitan irtibat bainahum keterkaitan di antara mereka di atas konsep ta'awun aral birri wa taqwa. Ingat konsep ta'awun aral birri wa taqwa. Tentu yang wakil. Para masyaikhuna. Para masyaikhuna. Mereka muta'awinin fima bainahum. Di antara yang selalu digembar gemburkan oleh sebagian mereka di luar negeri sana, Syekh Rabi bin Hadi Digambarkan seolah-olah Syekh Robi, Syekh Robi, Syekh Robi, Syekh Robi, Syekh Robi, Syekh Robi, Syekh Robi, Syekh Padahal salah satunya. Salah satunya. Yang lain ikut dengan eh, dengan para masa yang lain. Dan beliau salah satu ulama kibar di zaman sekarang ini para klasikum yang berkecimpung dalam dalam cara dakwah dan yang lainnya mutaawini. Tahun kumpul istimak para masyayikh di Mekah di rumahnya beliau, istimak para masyayikh di kota Madinah di rumahnya beliau kumpul Syekh Ubaid, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Alan. Irtibat bainahum. Qasibnya ta'awun, barakallahu fikum. Ta'awun. Wah kata kita yang ada di Indonesia ini barakallahu fikum yang para masyayikh, ada irtibat keterkaitan dengan mereka semuanya. Enggak kemudian afan masyayikh, antum di sana aja. Ini Indonesia bagiannya kami. Enggak ada yang mengatakan demikian. Irtibat. Kenapa? Kita perlu bimbingan. Kita perlu yang namanya eh, bimbingan-bimbingan uh, para masyayikhna yang lebih alim barakallahu fikum di mancanegara sehingga semuanya keakhin eh, keakhin wahid kejahatin wahid kayadin wahidah satu tangan satu tubuh satu jasad dengan konsep at-ta'awun alal birri wat taqwa itu harus sehingga suara-suara seperti ini ikhwan uh, fulan pemimpin tertinggi dan segala macamnya ini suara-suara sumbangnya hizbiyin semenjak zaman dahulu kala. Nah, syansyanatun na'rifuha min akzam gitu katanya para ulama biasa ini omongan-omongan yang sudah lama dikenal dari kalangan orang seperti itu ya apa tujuannya untuk menghantam dakwah salafi seolah-olah fulan fulan fulan fulan dan yang lainnya pada kemana hilang apa lah itu semua dari ta'awun al birri taqwa dan beliau salah satunya bukan satu-satunya salah satunya bukan satu-satunya Barakallahu fikum. Paham ya kawan? Ya? Atas Samarinda dulu. Hah? Iltifat ya, dengan yang di Jawa. Buktinya apa? Datangkan saya kemari. <laughs> Terus piye Berarti saya pemimpin Samarinda begitu. Enggak, enggak ada aroma-aroma seperti itu ya. Enggak aroma-aroma yang antum buang jauh-jauh itu ya. Antum antum antum bahasakan ta'awun al birri wat taqwa saling bertawun lebih birri pasti ada irtibat keterkaitan itu nggak mungkin gak, gak, dengan tanpa irtibat mesti keterkaitan Tadi konsepnya sangat jelas taawun ada lebih wat taqwa tidak ada mukhalafah tidak ada hizbiyah tidak ada asabiyah nggak ada yang namanya takdir a'ma tidak ada al-wala wal sempit di atasnya semuanya ala sunnah alal haq alal lebih wat taqwa barakallahu Nah, semoga dipahami dengan baik. Alhamdulillah. Bah, justru ada sebuah pembahasan yang yang sangat penting tersampaikan ya, Cuman waktunya nggak memungkinkan. Nah, yaitu bahaya bersendirian dalam perkara Itu persiapannya matang. Dan pernah saya sampaikan di sebagian tempat tentang masalah ini. Barakallahu. Sangat membahayakan. Al-infirat uh, fi dakwah begitu Persendirian dalam perkara dakwah dengan tanpa bimbingan para ulama dengan tanpa al-haq menyendiri itu malah berbahaya menyelisihi sekian banyak ayat wa hadis uh, eh, minhajun nab an-nubuwah minhajus salaf minhajul para ulama menyelisihi ini semuanya sama teman menyendiri dalam perkara dakwah berbahaya ya kan barakallahu fikum Difahami insyaallah ya semoga dipahami dengan baik barakallahu fikum Difahami dengan baik dan jangan sampai disalahfahami barakallahu fikum